Syirik yang besar. Yang mengeluarkan seorang dari Islam. Maka di antara jenis kesyirikan yang besar itu ayastaghitha bi ghairillahi aw yad'u ghairah Ketika seseorang beristighatha beristighatha kepada selain Allah ataukah berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud dengan al istighatha adalah talabul ghawth pada pertemuan yang lalu telah kita singgung bahwa di antara sekian banyak dari bentuk-bentuk istifa'al, istafa'ala, yastafi'ilu, tambahan alif, sin, dan tak maknanya tolap. Maka istaghatha yastaghithu. Al-istighathah maknanya adalah talabul ghaus Mem meminta al-ghaus al-ghaus itu menghilangkan kesukaran kesulitan ya sehingga al-istighatsah maknanya adalah meminta untuk dihilangkan dari kesukaran dan kesulitan yang melandanya. Kepepet. Ada sesuatu yang menimpanya. Dari sesuatu yang mekrup. Kesulitan yang sangat. Maka dia pun beristighathah. Dari sini kita ketahui bahwa istighathah salah satu bentuk isti'anah, mencari pertolongan, meminta pertolongan. Dan itu termasuk dari jenis doa. Doa maknanya tolap, meminta, mencari. Sehingga penyebutan doa setelah menyebutkan istighatha di dalam bab ini. Ayastaghitha bighairillahi au yad'u ghairah ya termasuk dari penyebutan yang khusus terlebih dahulu kemudian setelah itu disebut sebutkannya yang umum ya mimbab dzikril am ba'dal khas menyebutkan yang umum setelah disebutkannya yang khusus nah Dan ini sering kita dapatkan di dalam nas-nas, dalam Al-Quran ataukah di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang disebutkan khusus, kemudian disebutkan umum. Ada pula yang disebutkan umum terlebih dahulu, kemudian disebutkan khusus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafidhu 'ala salawati wa salatil wusta." yang disebutkan apa dulu? Umum apa khusus? Umum dulu, baru disebutkan as-salatil wusta. Yaitu salatul asr. Disebutkannya khusus setelah disebutkannya umum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyebutkan hadis ini amal a'malu binniyat maka di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Innamal amalu bin niyat wa innamal likulli imri'in imma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratu ila wa rasulih wa man kanat hijratuhu dunya yusibuha au imra'atin yatazawwajuha aw yankihuha barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia ini umum Lalu setelah itu disebutkan yang lebih terkhusus dari dunia, yaitu wanita. Karena wanita termasuk dalam jenis dunia. Sehingga ini ikhwani fiddin azakumullah disebutkannya al-istighatha kemudian setelah itu disebutkannya doa untuk menjelaskan bahwa Bukan hanya istighosah saja yang termasuk dari jenis kesyirikan. Bahkan yang lebih umum daripada itu, yaitu jenis ad-doa. Segala jenis doa. Ya. Meminta pertolongan. Meminta bala bantuan dalam perkara-perkara yang tidak seorang pun dari makhluk ini yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Setiap istighatsah termasuk dalam jenis doa tapi tidak sebaliknya. Nah, karena doa itu lebih banyak dan doa itu lebih umum. Ya. Isti'adzah termasuk dari jenis doa, istinsar meminta pertolongan, isti'anah, termasuk dari jenis doa, istighatsah juga demikian. Dan doa terle, terbagi lagi menjadi dua. Ada doa ul mas'alah dan ada doa al-ibadah. Doa meminta dan ada pula doa ibadah. Secara umum, setiap setiap dari jenis doa tersebut termasuk ke dalam jenis ibadah karena telah disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Doa huwal ibadah dalam hadis Nu'man bin Bashir. Doa itu adalah ibadah. Hmm? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Rabb kalian berdoalah kepadaku berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengabulkan doa kalian. Nah, setiap perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah dan dianjurkan dan disyariatkannya, maka menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala semata itulah tauhid dan menyerahkan perkara itu pada selain Allah Subhanahu wa taala Itulah syirik. Nah, nah itu dobitnya. Setiap perkara yang disyariatkan oleh Allah kepada hambanya dan diridhoinya apabila itu untuk Allah maka itulah tauhid dan apabila itu untuk selain Allah subhanahu wa taala itulah syirik nah وقول الله تعالى Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wala tad'u min dunillahi Janganlah kalian menyeluh Janganlah kalian berdoa dari selain Allah Ma la yanfa'uka wa la yadurruk Apa-apa yang tidaklah memberikan manfaat kepadamu dan tidak pula mendatangkan kemudaratan padamu. Sebab yang memiliki manfaat dan mudarat hanya Allah. Maka apabila kita hendak meminta manfaat, minta kepada Allah. Sahibul manafi' yang memiliki manfaat, manfaat duniawiyah wal ukhrawiyah dan apabila kita hendak menghilangkan kemudaratan, mintalah kepada yang memiliki kemudaratan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu minta kepada apa yang tidak memberi manfaat padamu dan tidak pula memberikan kemudaratan, fa in fa'alta fa innaka idzam minadh zalimin. Kalau kamu melakukan yang demikian, berarti kamu termasuk dari orang-orang yang zalim ay musyrikin itulah keboliman yang paling besar maka ayat ini memerintahkan kepada kita bahwa berdoa itu tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya kenapa? Karena selain Allah mereka bukanlah yang memiliki manfaat dan madarah. Yang memiliki manfaat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Mau minta apa? meminta rezeki, minta kepada Allah, Allahumma rizukni, ya razzaq urzukni. Ya, mau minta kebahagiaan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina nar. Jangan minta kepada selain Allah. Ya, ada kesulitan, ada kesusahan, datang ke kuburan. Ya. Nah, tergantung kuburan siapa yang masyhur di negaranya. Kalau di Mesir ya Al-Badawi, datang ke kuburan Al-Badawi. Ya, kalau di Irak ya ke kuburannya Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib ataukah ke kuburannya Abdul Qadir Al-Jailani ataukah kuburannya para wali yang mereka anggap wali dari wali Songo ah dari Sunan Ampel kah Sunan penjaga kali kah atau sunan-sunan yang lainnya nah tergantung siapa yang mesyur. nah ketika mereka dihimpit permasalahan banyak permasalahan problem keluarga datangnya ke mereka, minta agar diselesaikan. Gimana mungkin? Ya mereka sudah mati. Untuk mendatangkan manfaat untuk mereka sendiri mereka tidak mampu, apalagi untuk menolong orang lain. Nah, tatkala mereka masih hidup saja, kalau dia tidak berada di tempat itu ya tidak bisa memberikan pertolongan. Tidak bisa. Ya. Abdul Qadir Jailani di sana, ya, di Irak misalnya, walaupun dia masih dalam keadaan masih hidup dan kamu di Indonesia mintanya kepada dia ketika terjadi kesusahan, ya dia tidak akan mendengarkan apa yang kalian katakan. Hmm? Intad'uhum la yasma'u du'akum. Kalau kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak akan mendengarkan. Omongan kalian apa? Permintaan kalian. Adapun yang dihikayatkan oleh kaum sufiyah dalam hal ini adalah hikayatun batilatun. Hikayat yang batil yang dibuat-buat palsu. Ya. Mereka anggap itu sebagai karomah. Seperti yang disebutkan dalam kitab Jami'u Karomatil Awliya' yang sebenarnya isinya adalah karamatus syayatin. Ya, bukan karamat, bukan kemuliaan itu. Sukhriyatus syayatin. Nah, dan meminta bantuan kepada para jin-jin, para syaitan-syaitan. Dikisahkan di dalam salah satu uh, biografi para habaib mereka yang disebut dengan Habib Al-Idrus. Hmm. Ya. Konon katanya ada seseorang di daerah Son'a. Jadi buku ini banyak menceritakan tentang daerah Yaman karena memang sumber sufi itu di Yaman. Hadramaut sana. Ya. Di Terim. Nah. Jadi kalau mungkin antum ada yang mendengarkan si fulan pulang dari Yaman, belajar dari Yaman. Dia orangnya NU atau dia orangnya sufi. Gak mungkin belajar di Ahlul Hadis, gak mungkin. Tempatnya di Hadramaut sana. Banyak kubah-kubahnya para habaib. Satu kuburan kayak masjid. Persis dibikinkan kubah gitu. Nah. Ya. Mereka belajar di sana. Belajar tentang ilmu-ilmu kekeramatan para wali angkatan mereka. Ya. Di antaranya disebutkan bahwa ada seorang yang ketika itu dia mendapatkan kesulitan. Sementara Al-Idrusnya ini tinggalnya di tempat yang jauh di Aden sana. Sementara dia di Son'a. Son'a itu Yaman Utara. Adennya Yaman Selatan. Ya, dia dapat kesulitan, kesusahan waktu itu dia dikepung oleh bala tentara ya entah dari mana apakah dari pemerintah setempat yang hendak menangkap dia dalam keadaan kesulitan seperti itulah dia menyebut namanya al-idrus hmm, ya al-idrus al-idrus ya, ini minta pertolongan kepada al-idrus nah maka tidak lama muncullah dari kejauhan seorang yang berpakaian putih memakai apa berkuda dengan kuda yang berwarna putih datang dengan bersorban putih siapa itu nah jangan-jangan pangeran Diponegoro nah ya atau Imam Bonjol atau siapa ini langsung masuk ke tengah-tengah barisan, mengambil anak muda ini diangkat. Hmm. Kemudian keluar, selamatlah dia dari kepungan tentara-tentara itu. Ya. Bayangkan, bukan minta tolong pada Allah, minta tolong pada Idrus. Ya, yang entah keberadaannya di mana dan dia suaranya bisik-bisik terus itu kok kedengaran. Nah, ya juga terjadi pula di Yaman ya menurut cerita ini bahwa ada seseorang yang selalu dizalimi, dianiaya oleh pemerintahnya, penguasa pada waktu itu. Dan penguasanya ini zalim, suka menganiaya rakyatnya, terlebih-lebih dia, karena dia punya harta, maka setiap hari dia diperas, dianiaya, sehingga dia selalu merasa disakiti. Nah, maka dia pun sudah mengupayakan berbagai macam cara. Tiap hari baca surat Yasin. Tidak mempan. Hmm? Nah. Akhirnya minta-minta doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala setiap hari. Memohon perlindungan pada Allah. Tidak mempan. Terus menerus disiksa setiap harinya. Maka suatu ketika dia pun tidur bertemu dengan seorang yang bernama Ali idrus Dan dikatakan padanya kamu, ya apabila ingin selamat dari kezaliman penguasa tersebut, sebutlah namaku tiga kali. Idrus, Idrus, Idrus. Nah, nah setelah itu dia terbangun. Heran. Dia tidak mengenal siapa yang namanya Idrus ini. Nah. Nah, akhirnya dia pun mengatakan, wah ini bisa mungkin coba-coba dipraktekkan. Nah, maka dia mengatakan idrus, idrus, idrus. Dia ulang-ulangi ya zikirnya ini. Nah, keesokan harinya tidak ada lagi sang penguasa yang datang merampas hartanya, menganiaya dia. Ternyata terdengar khobar sang penguasa mati nah sang penguasa mati hmm. dikalahkan oleh zikir Idrus ini. Nah, maka dia pun mulai bertanya-tanya siapa sih yang namanya Idrus, Habib Idrus itu yang mana? Maka dia pun mendapatkan khobar bahwa dia berada di Aden. Maka dia pun berangkat ke sana. Sampai di sana dia masuk ke dalam rumahnya, si Habibnya sudah tahu. Hmm oh kamu ini yang saya beri pertolongan ketika demikian demikian demikian heran dia nah mendengarkan kisah yang disebutkan oleh terus padahal dia tidak pernah ketemu sekedar dia menyebut namanya kuat mana ya kawan Allah subhanahu wa ta'ala ya menurut kisah ini atau idrus nah kisah yang batilah ya, telbis dari para syaitan dan mereka anggap karomah. Hmm? Mereka menganggap bahwa membaca solawat-solawat buatan Habib-Habib mereka itu lebih afdal daripada al membaca Al-Quranul Kirim. Mereka menganggap bahwa membaca Al-Barzanji itu lebih afdal daripada membaca Al-Quranul Kirim. Nah, maka ikhwani fiddin azakumullah ini bentuk-bentuk syirik yang nyata. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman masih lanjutannya. Wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu Dan apabila Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kemudaratan padamu, maka tidak ada yang mampu untuk menyingkap dan menghilangkan dari kemudaratan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadli. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki bagimu kebaikan, fala radda li fadli. Maka tidak ada yang mampu untuk menolak keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu. Yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada siapa saja dari hamba-hambanya apakah itu kemudaratan ataukah itu kebaikan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Rahim. Ya. Wa qawlu dan Allah juga berfirman, Innal ladhina ta'buduna min dunillahi. Sesungguhnya orang-orang yang kalian sembah dari selain Allah, siapapun dia, la yamlikuna lakum rizqa. Mereka tidak memiliki rezeki untuk kalian. Nah, kenapa kalian sembah mereka? Nah, ya. Kalian sudah tahu dia ada di dalam tanah dan dia tidak punya duit. Dia tidak punya harta sekalipun. Kok kalian minta kepada dia? Yang kalian minta apa yang dia tidak miliki? Rezeki dia tidak miliki. Ya. Nah. Manusia saja yang punya duit, yang punya uang, yang senantiasa memberikan kamu gaji tiap bulan tidak boleh kamu sembah ya tidak boleh kamu sujud di hadapannya dengan harapan mendapatkan uang darinya naam apalagi kepada selainnya karena yang demikian ini bentuk-bentuk ibadah yang kalian sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala mereka tidak memiliki apapun la yamlikuna min qitmir ya biji korma saja mereka tidak miliki hmm? bahagian dari biji korma saja mereka tidak punya apalagi untuk memberikan pada orang lain ya faqidu syai'i la yu'ti kata kaidah menyatakan faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya sesuatu, tidak mungkin dia bisa berikan orang. Dia tidak punya mobil, masa dia berikan orang mobil? Dia sendiri enggak punya. Nah, dia tidak punya harta, dia tidak punya rezeki. Bagaimana mungkin dia bisa memberikan kepada orang? Fabtahu indallahi rizqa wa'budu Maka mintalah di sisi Allah Subhanahu wa taala rezeki itu dan sembahlah dia washkuru lahu ilaihi turja'un dan bersyukurlah kalian kepada Allah karena hanya kepada Allah lah kalian dikembalikan. Wa qawlu dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman. Wa man adallu mimman yad'u min dunillah. Siapakah orang yang paling sesat dari orang-orang yang berdoa kepada selain Allah? man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Orang-orang yang tidak mampu untuk mengabulkan doa tersebut baginya sampai hari kiamat. Ya. Nah. Wahum an du'aihim ghafilun dan mereka dari doa-doanya mereka mereka lalai. Ya. Bahkan mereka ingkari. Nah. Mereka tidak mendengarkan sama sekali itu. Sehingga walaupun kalian terus meminta, meminta, dengan berbagai macam cara kalian menyembeli di sekitarnya, kalian menyumbangkan sekian harta kalian, kalian terus-menerus mengulang-ulangi ucapan kalian, mereka tidak akan mampu. Hanya syaitan selalu mental bis kalian selantiasa me, me, menganggap baik apa yang kalian amalkan. Ya. Sehingga ketika kalian minta ke kuburan lalu kemudian kalian mendapatkan rezeki, kalian selalu menganggap bahwa ini akibat karena saya datang ke kuburan itu. Setan akan selalu berusaha menganggap baik apa yang kalian amalkan. Apalagi yang kalau diamalkan syirik akan dipandang baik akan dijadikan kalian ketika mengamalkannya itu seakan-akan ada hasilnya dalam keadaan kalian tidak menyangka bahwa kesengsaraan akan menyelimuti kehidupan kalian nah ya wa idza husyira an-nasu kanu lahum adaan wa kanu bi ibadatihim kafirin dan apabila dikumpulkanlah manusia, maka mereka-mereka yang mereka sembah dahulu ini, ya, yang mereka berdoa kepadanya, beristighosa kepadanya, nanti pada hari kiamat akan menjadi musuh-musuh. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang saleh. Mereka berlepas diri dari apa yang kalian lakukan. Ya, Kalaulah para wali-wali tersebut yang kalian sembah, yang kalian minta, yang kalian sembah kuburannya, mereka itu orang-orang yang saleh. Niscaya nanti pada hari kiamat mereka akan berlepas diri dari apa yang kalian amalkan. Dan mereka menyatakan bahwa kami tidak pernah menganjurkan kalian untuk mengamalkan yang demikian. Nah, dari orang-orang yang saleh, Abdul Qadir Al-Jailani, Kalaulah beliau termasuk orang yang soleh, nanti pula pada hari kiamat beliau akan berpas diri. Para-para nabi, para solehin, mereka akan berlepas diri dari apa yang kalian amalkan. Nah. Wa kanu ibadatihim kafirin dan mereka dalam penyembahan kepada mereka mereka mengingkari. Ya, kami tidak pernah memerintahkan mereka. Kami tidak pernah menyuruh mereka untuk menyembah kami. Tabarra'na ilaika minhum ya Rabbana. Kami berlepas diri dari mereka kepada engkau wahai Allah. Dari apa yang mereka kerjakan itu. Hmm? Nah. Maka ini peringatan bagi mereka-mereka yang menjadikan kebiasaan mereka berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala ketika tertimpa musibah menyangka bahwa penguasa lembah sekitarnya ini dalam keadaan marah. Kalau dia tinggalnya di dekat Gunung Merapi, maka penguasa Gunung Merapi marah. Kalau dia tinggalnya di dekat pantai selatan, maka ratu pantai selatan sedang marah Naam. Kalau dia tinggalnya di dekat Gunung Bromo, maka penguasa Gunung Bromonya lagi marah, mengamuk. Ya. Dan yang lain-lainnya yang mereka lihat kira-kira bisa dijadikan alat untuk melakukan berbagai macam jenis kesyirikan. Maka dibuatlah sesajian. Hmm? Menyembelih hewan, ya. Lalu membuat acara, ya mereka anggap acara ritual. Nah, lalu kemudian ya dibuat acara sedemikian rupa maka disimpanlah makanan itu atau kalau di pantai dihanyutkanlah makanan tersebut untuk dipersembahkan kepada penguasa lembah itu padahal yang menguasainya adalah Allah subhanahu wa taala ketika mereka mendapatkan musibah semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah mendatangkan musibah dengan tujuan yang Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui nah dan ini khuanifidin azakumullah penting ah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah terus mengulang-ulangi perkara ini di dalam kitab-kitab beliau, dalam risalah-risalah, tulisan-tulisan beliau, Terus beliau ulangi tentang permasalahan tauhidul uluhiyah ini disebabkan karena demikian berkembangnya, berkembang pesatnya kesyirikan. Ya. Nah, dalam keadaan mereka tidak menyadari dan mereka mengaku sebagai muslimin. Dan bahkan ketika kita pun mengajak mereka untuk kembali ke jalan Allah, kita bacakan pada mereka ayat-ayat ini. Kita bacakan pada mereka hadis-hadis. Selalu saja mereka menuduh. Ya, orang-orang yang senantiasa mengajak kepada tauhid ini dengan tuduhan sesat, wahabiyah, ya. Nah, pengikut dakwahnya Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab itu oh, kafir dan lain sebagainya justru dituduh sesat. Nah, padahal beliau tidak menyampaikan kecuali semata-mata tauhid. Ayat, hadis, ayat, hadis. Suatu ketika di India atau di Pakistan ada seorang yang demikian bencinya dia kepada yang namanya Wahabiyah itu. Dia perangi, dia tentang habis-habisan. Nah, karena Selama ini yang dia dengar bahwa Wahabi itu adalah aliran sesat. Aliran yang menyimpang. Maka suatu ketika ada seorang anak muda memberikan pada dia kitab. Yang kitab ini dibuka, covernya itu dilepas sehingga tidak nampak penulisnya siapa. Nah, maka dia pun datang ke orang tersebut. Dia katakan saya menemukan kitab, coba kamu baca gimana pendapatmu tentang kitab ini. Yaitu kitab Tauhid. Gimana pendapatmu? Nah, maka dia pun melihat isinya adalah ayat hadis, ayat hadis. Nah, tauhid. Dia melihat ini bagus ini kitab. Ya. Nah, isinya adalah ayat hadis, ayat dan hadis. Ya sangat bagus tentunya. Jauh dari pendapat-pendapat manusia. Nah, kata anak muda ini, tahukah kamu siapa yang menulis kitab itu? Tadi ya tidak. Itu yang menulis Muhammad bin Abdul Wahab. Rahimahullah ta'ala. Setelah dia mengetahui itu, maka berubahlah persepsi orang tersebut terhadap Al-Syeikh. Nah, wa qawlu dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Amma yujibul muttarra idha da'ahu wa yakshifu su'a ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله Siapakah yang bisa menjawab orang yang dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan kemudaratan ketika berdoa kepadanya dan menghilangkan kejahatan itu? Dan siapakah yang menjadikan kalian khulafa al-ard? Kalian saling silih berganti di muka bumi ini. yang satu mati datang lagi generasi yang berikutnya generasi tersebut mati datang lagi generasi yang berikutnya khulafa al arab ailahun ma Allah apakah ada sesembahan yang disembah yang berhak disembah bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala ini pengingkaran dari Allah azza wa jal terhadap mereka mereka menjadikan penyembahan pada selainnya Warawat Tabrani bi isnadi dan diriwayatkan oleh Tabrani di, dengan sanatnya. Annahu kana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun. Bahwa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang munafik yu'dhil mu'minin yang selalu mengganggu kaum mukminin. Ya. Munafik ini selalu mengganggu mendatangkan gangguan pada kaum mukminin. Kala ba'duhum berkatalah sebagian mereka. Ya, ini sebagian dari kaum muslimin. Kumu bina, arilah kita bangkit, marilah kita berdiri. Nastaghitu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita meminta beristighatsah kepada Rasulullah SAW min hadzal munafik. Dari munafik ini agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menolong mereka dari uh, kemudaratan yang diberikan oleh orang munafik tersebut. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam maka bersabdalah Nabi, "Innahu la yustaghatu bi." Sesungguhnya tidaklah diistighatsah aku itu. Wa innama yustaghatu billah dan sesungguhnya yang dimintai pertolongan dari kesusahan yang diistighathahi adalah Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini disebutkan tahqiqnya dhaif karena di dalam sanatnya terdapat perawi yang bernama Abdullah ibn Lahi'ah dan beliau seorang perawi yang dhaif. Walhasil bahwa istighathah itu ada dua macam. Ada istighathah yang boleh ya meminta bantuan untuk dihilangkan kesusahan kepada seseorang yang orang ini mampu ya dia mampu memberikan pertolongan itu nah yang demikian ini boleh misalnya kita dalam keadaan diperas oleh perampok atau akan dipukul oleh seorang yang hendak menganiaya kita kita pun beristighfar kepada seorang yang kuat ya kita memanggil dia dan dia ada di situ tolong saya ya dari keja apa e, dari orang ini yang hendak melukai saya minta tolong nah maka dalam hal ini boleh nah oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran فاستغاثه الذي syiatihi dalam kisah Musa maka meminta tolonglah yang dari kelompoknya terhadap musuhnya. Nah yang kemudian Musa alaihissalam menempelengnya dan kemudian dia terjatuh dan meninggal. Nah, maka ini menunjukkan istighatsah terhadap apa yang makhluk tersebut mampu untuk melakukannya, maka yang demikian boleh. Adapun terhadap perkara-perkara yang tidak seorang pun mampu ya dan dari kekhususan Allah Subhanahu wa taala alladhi ya'lamul ghaib maka tidak diperbolehkan seorang beristighatsah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala wallahu a'lamu bis-shawab ila huna ya ikhwan tafaddalu